Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila awatihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmi liqa'i rabbih wa ba'd. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Malam ini saya diberikan kehormatan dipertemukan Allah dalam majlis yang baik bersama orang yang insya Allah baik-baik. Mudah-mudahan kita dipertemukan bersama Sayyidina Maulana Muhammad. Inna Allah katabal muqadir Allah Ta'ala sudah menuliskan, menetapkan Khamsin alif sana 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Allah sudah pertemukan kita malam ini tidak hanya sekedar melewati yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana hadza khairan li. Ya Allah kalau memang ini baik bagiku maka tetapkanlah ia bagiku. Tapi kalau ini tidak baik bagiku maka jauhkanlah alihkanlah dia di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah ini malam ini pertemuan baik maka dipertemukan Allah Ta'ala dalam majlis yang baik-baik nama tadi diminta jelaskan nama Abdus tapi sudah tertulis salah di STTB STTB <laughs> mestinya Abdus lahir pada tanggal 30 Jumadal Ula 1397 <clears throat> Hijriah saya jarang menyebut masa dia tidak ketahuan umur. 18 <laughs> Mei bertepatan dengan 18 Mei 1977 2017 pas 40 2040 mati 2040 insya Allah umur saya 63 kalau dijanjikan Allah Ta'ala lewat daripada itu Allahumma ja'alil hayata diajarkan Nabi doa Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair kalau memang engkau takdirkan umur bertambah maka jadikanlah tambahan itu sebagai amal saleh wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr kalau kau takdirkan harus mati malam ini maka kematian itu membuat beristirahat dari segala dosa orang beriman tak pernah andai umurnya bertambah amal bertambah Andai usianya pendek mati dosa berkurang. Apa yang disedihkan? Ala ketahuilah inna awliya Allah orang-orang yang menolong agama Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak takut, dia tidak sedih karena takutnya sudah habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya pun sudah habis untuk kesedihan yang tidak semestinya tak perlu lagi. Dia sedih kalau tidak dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir dia sedih kalau tidak ada selamat meniti di titian suratul mustaqim. Dia sedih kalau tidak sampai masuk ke dalam surga. Dia sedih kalau amalnya tidak sampai dihisap Dia sedih kalau sampai dituntut di hadapan Allah terhadap perbuatan zalim kepada makhluk. Itu yang disedihkannya. Adapun sedih kecil, remeh, temeh, sepele tak pernah membuat dia berduka dan bersedih. Sekarang orang sedih untuk yang tidak semestinya sedih. Mahasiswa duduk di kantin makanan ada, minuman ada, termenung. kamu kenapa? Galau Ustaz. <laughs> Tidak semestinya sedih, dia sedih. Menempatkan sesuatu tak pada tempatnya. Maka orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, orang itu zalim. Lawan dari kata zalim adalah adil. Kita disuruh bersikap adil. Eh, dulu bersikap adillah. Wa aqrabu taqwa. Karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Kita disuruh bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa tinggi mendekatinya i'dilu ya, bersikap adillah wa aqrabu taqwa. Makna adil wad'u syai'i fi mahallihi menempatkan sesuatu pada tempatnya telinga yang semestinya dipakai untuk mendengar asma Allah yang semestinya mendengar idza al quran fastami'un dengarkan baik-baik orang yang mendengar itu namanya mustami itulah yang gambar dikirim ke saya dari sore bagus sekali gambar di pojok kanan atas mustami fastami'un dengarkan baik-baik wa ansitu diam la'allakum turhamun ketika digunakan ini tidak pada tempatnya maka dia tidak adil kalau sudah tidak adil jauh daripada takwa inna sam'a pendengaran wal basar mata yang semestinya melihat ulama mata yang semestinya melihat wal Quran mata yang semestinya melihat ciptaan Allah inna fi khalqis samawati melihat bintang gemintang walaqad zayyana as dunia dunya kami hiasi langit dunia bizinatinil kawakib dengan perhiasan bintang gemintang ketika dia melihat inna fi khalqis samawati wal ardi melihat bumi waktilafil laili wan nahar perputaran siang dan malam la ayat ayat ayat ayat kursi ayat tertulis ayat al-fatihah ayat tersurat tapi ada ayat yang tersirat la ayatin tapi yang menganggap itu sebagai ayat liulil albab siapa itu ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يذكرون الله ذكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض fikir seimbang antara zikir dengan fikir terlalu banyak pikir pikir pikir pikir kaum rasionalis sekuler liberal hampa kosong Terlalu banyak berzikir, bukan menyepelekan zikir. Nabi mengajarkan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت ini semua adalah diajak afala yang zurun nazar merenung berpikir sejenak tiga diberikan Allah Ta'ala pada diri kita inna sam'a wal basar wal fuad ketiga ini akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan disoal semuanya akan ditanya semua akan diminta tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala makanya malam ini saya merasa bertemu dengan anak-anak muda usia muda semangat muda yang dari muda sudah memakai telinga mata hati untuk yang baik-baik bayangan saya tadi Ustadz ayo kita ke masjid ada bayangan saya ini orang-orang tua saja <laughs> karena kebanyakan kita sekarang kalau sudah diajak ke masjid itu isinya orang-orang yang sudah diintip-intip mereka mau <laughs> padahal dalam hadis dikatakan sab'atun yughilluhumullah ada tujuh golongan yang tetap mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah syabun syab anak muda nasya'a fi ibadatillah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya dalam surat al-kahfi apa kata Allah fityatun anak-anak muda amanu bi rabbihim mereka beriman kepada Allah wazidnahum udah Beriman dulu, baru ada tambahan. Alladzitsinatun amanu bi rabbihim sekelompok anak muda yang bermujahadah melawan penguasa yang zalim Aman, beriman wazidnahum huda kami tambah hidayah kepada mereka barulah turun mukjizat apa mukjizatnya Allah tidurkan mereka salasami'atin wasdadu tis'a 300 lebih 9 tahun diukur dengan tahun Masehi 300 diukur dengan Hijriah 309 tahun betapa indahnya pengaturan Allah ketika dia terbangun dia berikan uang kepada sahabatnya tolong beli nasi bungkus ke pasar lapar nih sudah satu malaman kita tidur tapi nanti belinya pelan-pelan waliyat lataf waliyat diambil dari kata latif lembut pelan-pelan waliyatalattaf wa la yushiranna bikum Kamu gunakan uang ini pelan-pelan supaya tidak ada seorang pun merasa bahwa kamu orang asing. Pelan-pelan dia datang ke pasar mau beli, begitu uang ditunjukkan, Mas, ini 300 tahun yang lalu. Apa maknanya? Dia menyangka labi sufi kahfihim menyangka sedang tidur hanya beberapa saja tapi yang penting kita ambil pelajaran sini ada tiga langkah. Iman, setelah iman kuat mujahadah, zidna huda bertambah hidayah baru turun mujizat. Ini belum apa-apa sudah mana mujizat? Ente stepnya salah. Iman kuatkan, mujahadahnya mantap, baru turun mujizat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita strategi yang luar biasa jadi jangan bayangkan Nabi itu bangun buka mata kulpaya pun semuanya selesai. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rakib, Atib, Malik, Ridwan. Dan seperti itu dia penuh dengan strategi yang matang. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an al-haqqu bila nizam kebenaran kalau tidak dimanage dengan nizam disiplin manajemen manajerial yang baik yang libuhul batil akan dikalahkan oleh kebatilan bin nizam. Makanya kata Syekh Mustafa, Mahmud, kalau ada dua orang naik sampan sampai di tengah laut, siapa yang selamat? Syekh Mustafa nanya. Kalau ada dua orang naik sampan masuk ke tengah laut, siapa yang selamat? Muridnya bingung jawab. Apa kata Syekh Mustafa Mahmud? Yang selamat adalah yang pandai berenang. <laughs> Usaha dulu, setelah itu baru diajarkan Allah. Walaupun Allah tidak mustahil akan mendatangkan ikan lumba-lumba, tapi itu mukjizat. Mukjizat sudah tidak ada lagi Pak Ustaz. Allah berikan pertolongan, tapi pertolongan itu datang berkat usaha yang luar biasa. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah mengerahkan segenap kemampuannya fina untuk melewati jalan kami apa kata Allah lanahdiyannahum subulana kami akan tunjukkan kepada dia subul satu jalan sabil Allah tak katakan sabil tapi kami tunjukkan kepada dia jalan-jalan jalan yang begitu banyak teori jari-jari banyak jalan tapi akan menemukan pada satu titik jari-jari kalau tidak terbayang jari-jari berarti selama ini pakai velg racing <laughs> semuanya itu menempuh jalan yang sama maka ketika itu kita amalkan Allah mengatakan lanah nakum subulana kami akan tunjukkan kepada dia jalan kami. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud mantan Syekhul Azhar di era 70-an mendapat gelar doktor dari Sorbonne University Prancis dan dia penganut tarekat Syaziliyah. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab autobiografi buku itu berjudul Alhamdulillah Hazihi Hayati dia ambil pena dia tulis di kertas naik pesawat dari Kairo ke India dari Kairo menulis sampai di India selesai satu autobiografi Ustaz tadi dari baru, nonton satu film <laughs> itulah para ulama maka saya malu dikatakan Ustaz saya duduk di bawah ketika kursi sudah dikasih <laughs> malu kita kepada ulama yang tidak ada satu detik pun kosong hampa dia tak pernah ingin sampai-sampai Ibrahim bin Adham pernah melangkah begitu dia langkahkan kaki langkah kedua pas mau langkah ketiga tidak jadi dia melangkah dia mundur lagi sahabatnya bertanya Ibrahim bin Adham kenapa waktu langkah pertama pasti langkah kedua pasti pas langkah ketiga kenapa kamu mundur Langkah pertama aku bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Langkah kedua aku bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pas aku mau melangkah ketiga aku ragu. Nanti kalau Allah tanya apa guna langkah ini? Abdul Somad engkau melangkah ke azikra. Apa niatmu? Saya tinggal jawab dengan ayat Fazakir inna fa'ati zikra Tempatnya ada dalam Al-Quran Zikra yang menyampaikan itu pun ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu Maka setiap gerak langkah harus ada yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahwa cara mencapai kebenaran itu ada berbeda-beda. Ya, yang satu kata Syekh Abdul Halim Mahmud jalannya akaliyun diambil dari kata akal, kaum rasionalis. Pakai akal. Menempuh kebenaran pakai akal. Yang satu lagi nasiyun diambil dari kata nas, tekstualis. Pokoknya tekstualis habis ini orang. Itu yang kita lihat Kelai di grup WA itu. Yang satu kaum rasionalis, yang satu kaum tekstualis. Ada satu lagi yang disebut dengan kelompok irfanion diambil dari kata irfan dia tidak pakai akal dia tidak pakai nas lalu pakai apa intuisi orang barat menyebutnya six sense menggunakan ilham dengan zikir muhasabah tiba-tiba datang itu oh itu namanya irfanion kalangan tasawuf tiga kelompok yang tak pernah ketemu dalam sejarah Islam kata Syekh Abdul Halim Mahmud kelompok akliun, kelompok nasyun, kelompok irfaniun. Tapi unik kesimpulan Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa kata beliau? Walaupun ketiga golongan ini berawal dari tapak kaki yang berbeda, mereka akan bertemu pada satu titik. Di titik mana mereka akan ketemu? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina Apa maknanya? Kalau ada orang yang akliun, kaum rasionalis, ikhlas kalau ada orang yang irfanion ikhlas, kalau ada orang yang nasion tekstualis ikhlas, dia akan bertemu pada titik yang sama. Kebalikan daripada itu, kalau ada yang kelahi antara tiga kelompok ini, berarti tidak ikhlas. Ada maslahat kepentingan, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan <coughs> subsidi, kepentingan proposal, kepentingan-kepentingan. Maka ketika tidak ada kepentingan, kita plong, ini kesimpulan ulama besar maka kita termasuk kelompok yang mana mungkin kita kombinasi antara yang ketiganya kita ambil sedikit nasyur kita ambil sedikit akliun kita ambil sedikit irfanion maka ilmunya pun sedikit karena comot <laughs> Kamu kok ngambil sedikit? Jadilah daripada tidak sama sekali. Maka pada saat kita merasa kita belum punya apa-apa, disitulah sebetulnya manusia diangkat Allah derajatnya. Tapi ketika kita sudah merasa sayalah segalanya, Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Innama utihtuhu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena ilmu yang ada di kepala aku, karena manajerial yang bagus, karena titik puluh keringat air mata karena jerih payah karena semangat aku aku keakuan keegoan orang Arab menyebutnya anak anania egois kesayaan keakuan kalau bukan karena saya kalau bukan karena saya pada saat kita mengatakan aku maka kalau kita baca Quran yang selalu menyebut aku ada tiga yang pertama iblis yang kedua Fir'aun yang ketiga Qarun kayak kalau ada sahabat kita dikit-dikit ngomong gua nih rumput karena hmm. gua nih eh tahu nggak di Quran tuh ada empat yang selalu ngomong gua <laughs> iblis Fir'aun Harun lu selalu berharap kepada Allah bahwa kita selalu ketika dipuji ke Allah atau orang memuji kita katakan Masya Allah sya'a kalau bukan karena kehendak Allah kalau bukan karena pinjaman kudrat dan iradat Allah maka pada saat itu juga dia akan cabut kuasa itu Sulitkah bagi Allah Ta'ala mematikan Fir'aun yang membangun piramid yang begitu besar Batu-batunya aja hampir sebesar lemari itu Beratnya kata orang dua ton Entah dia timbang atau tidak Allah Allah Sampai disusun sebegitu tinggi Lalu di dalam itu bisa ada kamar-kamar relung-relung Makam-makam Parau Raja-raja tua sampai hari ini misteri itu tidak terpecahkan bagaimana cara membangun piramid sampai disebut dia uh, satu di antara uh, seven miracles of the world satu di antara tujuh keajaiban dunia tapi bagaimana cara Allah mematikan dia <clears throat> sebegitu mudahnya gimana matinya Fir'aun itu tersedak Fir'aun mati tersedak pada saat masuk ke dalam laut <clears throat> orang kalau minum Makanya nggak boleh ngobrol sambil minum karena ada dua saluran, satu saluran nafas, satu saluran minum. Kalau sampai saluran nafas itu dimasuki air, kita terserah <coughs> Fir'aun mati dalam keadaan terserah Falamma adrakahul gharaku Ketika dia tenggelam di dalam laut, maka pada saat itu masuk air ke dalam paru-paru masuk air ke dalam paru-paru. Makanya ketika diperiksa, semua Fir'aun itu jadi mumi. Lalu bagaimana mau membedakan mumi, mumi, mumi, mumi? Mudah zaman sekarang mau menjelaskan mumi. Tidak perlu saya jelaskan mumi bentuknya karena sudah ada yang membantu saya untuk menjelaskan. Apa itu mumi return? <laughs> Dari mana orang bisa tahu inilah Fir'aun yang tenggelam ketika mengejar Musa setelah dibuka, diperiksa, di dalam paru-parunya ditemukan garam. Paru-paru pasti kosong, tidak mungkin ada garam. Kenapa bisa masuk garam? Karena dia mati dalam keadaan tersedak, tertelan air laut merah. Masuk ke dalam. Begitu mudahnya Allah mematikan. Penguasa yang hebat, Namrus. Bagaimana dia bisa menenggelamkan, mematikan seorang bernama ingin membunuh oh nabi bernama Ibrahim alaihissalam dia siapkan semua bala tentaranya lalu kemudian Allah membunuh Namrus dengan cara yang begitu mudah hanya dengan seekor nyamuk masuk nyamuk ke telinganya mati padahal Namrus kalau mau beli autan itu aku punya kuasa aku bisa matikan dia dengan ini maka kamu jangan sombong maka saya penasaran dengan penguasa-penguasa yang sombong ini nanti matinya kena lalat apa kita tak punya apa-apa. Apa ya? Maka selesai sholat. la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku dia yang punya kekuasaan walahul hamdu segala puji-pujian untuk dia yuhyi dia yang menghidupkan wa yumit dia yang mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir makanya tiga kali kita ucapkan 15 kali tertanam dalam hati lima lima lima tapi sekarang banyak juga orang mengucapkan itu tidak ada perenungan habis orang qadir la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir kuatkan di hati camkan di pikiran ucapkan di mulut dengan lafaz yang fasih maka dia akan mengusir bisikan-bisikan setan alladzi waswisu takut mati takut hampa takut tak punya kuasa takut hilang puja-pujian orang takut takut takut la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir tidak juga hilang baca lagi tak juga hilang baca lagi sampai dia hilang dua kemungkinan dia hilang atau kita hilang <laughs> itulah beramal melawan segala bisikan menghadap Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tapi semuanya tentu dengan berawal dari proses tidak ada langkah yang banyak kecuali diawali dari langkah pertama kita lihat bukit yang besar itu berawal dari batu-batu kerikil yang kecil syukur jazakumullah khairan dari batu-batu kerikil yang kecil hari ini orang akan melihat Al-Mukarram, Kiai Haji, Ustaz, Arifin Ilham, Ulama Besar, Ahli Zikir. Tahukah orang proses perjalanan panjangnya dari mana? Yang tahu itu tak banyak, tentu orang-orang yang berada. Maka kita perlu belajar banyak. Jadi kalau adik-adik saya, saudara-saudara saya, membentuk suatu komunitas, ketemu sebulan sekali, mustami Maka ini luar biasa, karena semua berawal dari langkah pertama, dari telinga, dan orang yang menggunakan telinganya itu mustami Kalau segenar mendengar, sami'a yasma'u. Tapi ketika dia mendengar, merenung, berpikir, bertambah huruf ta istama'a yastani'u wa idza quri'al Qur'an kalau ada orang baca Quran Allah tidak mengatakan fasmi'u fasma'u enggak tapi digunakan fastami'u dengar renung pikir baik-baik tiba-tiba pas dia dengar meleleh air mata kenapa kamu menangis sedih saya mendengar ayat yang dia baca memangnya dia baca apa ulama nadijat juluduhum ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar. Badalna juludan roha Kami ganti dengan kulit yang baru. <coughs> Liazukul azab. Supaya mereka merasakan sakitnya azab. Hangus, gosong, terbakar. <coughs> Tidak selesai. Kita bakar kayu, berubah jadi arang. Arang berubah menjadi abu. Abu ditebu, dihembus angin. Habis. Tapi kita tidak begitu Kullama nadidas juluduhum ketika kulitnya matang gosong terbakar badalna juludan ghairaha kami ganti dengan kulit yang baru begitu gosong ganti kulit yang baru berapa lama khadijina fiha abada wa idza quri'al qur'anu fastami'u ketika kau dengar ayat itu kau dengar baik-baik wa amsitu dan engkau diam diawali dari kata istami'u orang yang menggunakan istami'u itu disebut dengan mustami' Setelah itu barulah dia bisa mengajar. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa beri apa-apa. Orang yang tidak pernah punya modal usaha, dia tidak pernah bisa memberikan apa yang bermanfaat buat orang lain. Maka semuanya berawal dari fastamihu. Dengar, dengar, dengar. Sahabat Nabi dulu mendengar. Pak Ustadz Abdul Somad Abu Bakar Siddiq itu masuk Islamnya kan di awal Islam. Ya. 13 <clears throat> tahun di Makkah. Betul. Habis itu 10 tahun di Madinah. Iya. Berarti dia bersahabat dengan Nabi 23 tahun. Iya. Kenapa hadis riwayatnya cuman sekitar 114 hadis yang dilihat dalam Sahihain dan beberapa kitab lain? Kenapa tidak seperti Abu Hurairah? Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Nabi meninggal tahun ke-11 Berarti dia hanya berteman dengan Nabi bersahabat 4 tahun 8, 9, 10, 11 Tahun 11 pun cuma sampai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal Kenapa bisa riwayat hadisnya 5374 Hanya 4 tahun Abu Bakar Siddiq 23 tahun Kenapa bisa sebanyak itu Masalahnya bukan lama atau tidak lama, bukan mengecilkan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sibuk mengurus politik, mengurus Baitul Mal, mengurus kepemimpinan Islam, mengurus anaknya, mengurus bisnis usahanya, sedang Um Abu Hurairah radhiyallahu an hanya duduk di tempat bernama Suffah. Mereka yang duduk di sana disebut dengan Ahlus Suffah. Kemana Nabi pergi? Dia ikut. Andai Abu Hurairah itu satu hari meriwayatkan 10 hadis Satu tahun ada 360 kali 10 Maka dia sudah merawai meriwayatkan satu tahun 3.600 hadis Kali 4 tahun Andai 3.000 saja kali 4 hmm. Sudah 1.000 12 Andai satu tahun 3000 ribu 4 tahun sudah 12 ribu Lalu kemudian Abu Hurairah berapa meriwayatkan hadis? 5374. Tidak sampai setengahnya. Lalu kenapa kalian bisa heran? Itu kalau mau pakai jawabnya akal, akliun. Kalau mau pakai irfaniun, intuisi wahyu dari Allah Subhanahu wa ilham kepada kita, maka tidak ada yang tak masuk akal ketika Nabi ingin menyampaikan hadis lalu apa kata Nabi man basata rida'ahu siapa yang mau membentangkan sorbannya rida kalau diletakkan di bawah namanya izar kalau diletakkan di atas namanya rida atau burdah kalau diletakkan di kepala dengan cara dililit namanya imamah kalau ditutupkan di atas seperti kerudung namanya ghutah kain panjang di bawah jadi izar di atas jadi rida atau burdah di atas kepala kalau dililit menjadi imamah sorban kalau ditutupkan menjadi ghutah begitulah nama-nama dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita, kain bawah, kain tengkuk, kain atas. <laughs> Kosa kata yang begitu indah. Nah, kata Nabi, man basata aku siapa yang mau melembentangkan selendangnya, hatta ulqiya maqalati hadha, sampai ku sampaikan hadis-hadisku ini, maka dia tidak akan pernah lupa masa ni abadan. Dia tak pernah lupa apa yang dia dengar dariku ternyata Abu Hurairah yang paling dekat dengan Nabi dia bertanggan Nabi pun duduk setelah selesai dikumpulkan lagi sebagaimana terkumpulnya ridah sorban ini begitulah terkumpulnya apa hafalan di kepala Abu Hurairah maka dia tidak pernah lupa untuk selamanya tapi orang orientalis yang otaknya berkudis yang tak pernah sunat dan mandi wajib tidak percaya dengan itu saya tidak percaya mukjizat. Irfaniun memberikan jawaban dia tidak percaya. Nasiyun memberikan jawaban dia tidak percaya. Kita jawab dengan akliun, rasionalitas. Satu tahun seribu, satu tahun tiga ribu, empat tahun menjadi dua belas ribu. Yang diriwayatkan hanya setengah itu saja. Maka tak ada yang mustahil bagi Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman ibnu Sohar tapi karena selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah Nabi memanggil dia ya Abahir wahai bapak kucing karena selalu membawa kucing tapi sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams hamba matahari Abdu hamba Syams matahari son of sun anak matahari ini nama syirik tidak bagus maka dirubah Nabi namanya Abdurrahman nama bapaknya Sahar, nama kampungnya Daus di Yaman, dipanggil dengan Abdul Rahman ibnu Sahar ad-Dausi. Berawal dari apa? Fastamihum dengar. Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim mengajar. Au muta'alliman atau menjadi orang yang belajar. Kalau bisa mengajar, tapi mana mungkin orang bisa belajar kalau tidak? Mana mungkin orang bisa mengajar kalau tidak belajar? Ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma kau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin kecuali engkau punya enam maka yang enam itu kau jaga apa dia tidak akan kau dapatkan ilmu kecuali kau punya enam zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa sohbatu ustazin wa tulu zamani diawali dari zakat kecerdasan tapi ternyata kecerdasan bisa dikalahkan oleh wahirsun rasa keinginan yang kuat wajtihadun kesungguhan yang luar biasa wadir hamun ada materi ongkos akomodasi transportasi wasohbatu ustazin lama berinteraksi dengan guru ikut ke sana belajar ke sana belajar ke sana waktu zamanin ada waktu yang panjang berapa lama mereka belajar itu Imam Syafi'i belajar bahasa Arab ketika ditanya keponakannya berapa lama sih Imam Syafi'i belajar bahasa Arab Aisyuruna sana fi Bani Hudail 20 tahun di kampung Bani Hudail Kenapa tidak di Makkah? Karena di Makkah itu bahasa Arab orang sudah terkontaminasi oleh para pedagang Karena Makkah pusat bisnis bahasanya sudah kacau Sama dengan bahasa orang di Jakarta Bahasa Indonesia nya kacau balau Masuk bahasa Cina, masuk bahasa Arab, masuk bahasa macam-macam Maka kalau mau bahasa yang asli Pergi ke pedalaman yang asli bahasanya baik bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu asli yang tidak terkontaminasi. Maka Imam Syafi'i pergi ke kampung belajar bahasa, mendengar semuanya berawal dari mendengar. Gimana sih dia ngomong? Oh, begitu cara dia ngomong. Begitu cara dia melafazkan kata-kata itu. Fastami'u, dengar baik-baik. Makanya kalau ada orang hari ini berkata, saya sama dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bisa berijtihad, saya pun berijtihad. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i minum, saya minum. Imam Syafi'i tidur, saya tidur. Imam Syafi'i berijtihad, saya pun juga bisa. Ini namanya orang jahil Ibnu Bahlul. <laughs> Imam Syafi'i bisa berijtihad belajar bahasa Arab 20 tahun. NT belajar bahasa Arab berapa lama? 2 SKS, 16 tetap muka potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong uas ujian akhir semester, tinggal 13 cabut tiga kali. Yang 10 itu kadang dia terlambat, kadang dosennya terlambat, kadang sama-sama terlambat. Itu yang mau dipakai alat untuk membaca kitab. Maka kalau saudaraku mau mustami mendengar dengan baik, maka semua ilmu itu berawal dari fastami'u tapi orang tuli maaf nauzubillah bukan mengejek orang yang tuli tidak bisa mendengar tapi kenapa dia bisa mendapatkan pengetahuan melihat gerak mulut makanya betul bahasa huruf braille kalau dia buta tidak ada cara jalan kalau anda mau maka tempuhlah jalan-jalan ini maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu itu Allahumma ftah lana futuhal arifin Ya Allah bukakan kepada kami futuh sebagaimana dibukakan kepada arifin orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala warzuqna fahmal mursalin berikan kami pemahaman agama seperti yang kau berikan kepada para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam makanya nabi mendoakan kepada Abdullah bin Abbas apa kata nabi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil ya Allah Wakihkan dia dalam bidang agama Wa alimhu ta'wil Ajarkan dia ta'wil Al-Quran Makanya Abdullah bin Abbas itu bergelar al Quran Orang yang mampu menginterpretasikan Menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran Sampai-sampai ketika dalam suatu majelis Abdullah bin Umar serius mendengarkannya Umar bin Khattab bapaknya waktu itu menjadi khalifah ajlasaku fi majlisihi Umar bin Khattab mendudukkan Abdullah bin Abbas di majelisnya. Padahal kalau dilihat umur jauh sekali. Umar bin Khattab masuk Islam jarak dia dengan Nabi 13 tahun. Jadi kalau begitu ketika Nabi umur 40 berarti umur Umar bin Khattab 27 tahun. 13 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63 berarti umur Umar bin Khattab saat itu 50 tahun setengah abad. Sedangkan Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Anak umur 15 tahun kalau sekarang SMA kelas 1 itu kalau naik kelas terus. <laughs> Anak SMA kelas 1 didudukkan di majelis Umar bin Khattab yang 50 tahun, sahabat-sahabat senior semua. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu sebaya semua enggak. Abdullah bin Abbas 15 tahun Umar bin Khattab 50 tahun dan dia khalifah Amirul Mukminin didudukkannya untuk mendengar omongannya. Kenapa? Nabi pernah mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa ta'wil. Tapi jangan lupa, kenapa Nabi mendoakan dia? Karena dia sering datang ke rumah Nabi untuk apa? Mustami. Kenapa sih Abdullah bin Abbas itu bebas di rumah Nabi, masuk kamar Nabi? Karena istri Nabi bernama Maimunah itu adalah adik ibunya Ibnu Abbas istri Abbas dengan istri Nabi jadi saudara kami maka satu sisi Abdullah bin Abbas memanggil Nabi itu adalah saudara sepupu karena ayah mereka saudara kandung tapi juga istri Nabi dengan e, ibunya itu adalah dia panggil apa itu bibi bibi kenapa karena hubungan yang begitu dekat dia bebas untuk mendengarkan Bahkan hadis tentang orang yang sholat berada di pinggir kanan itu hadis riwayat Abdullah bin Abbas karena pernah dia sholat di waktu malam Nabi sedang sholat ya Nabi sholat maka dia pun sholat di samping Nabi sebelah kiri lalu Nabi menarik kepalanya digeser ke sebelah kanan itu dalil kalau kita sholat boleh narik orang <laughs> dan losoknya salah makanya di Mesir biasa kalau kita sholat Allahu Akbar tiba-tiba sholatnya jauh aja dari <laughs> Nah, berawal dari banyak mendengar karena pertama kali yang diberikan Allah hal atalal insani hinum ad dahri lam yakun syai'an madhkura Pernah ada suatu masa manusia itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Inna khalaqanal insan. Kami ciptakan insan manusia min nutfatin dari sperma. Maaf, amsajin yang bercampur dengan sel telur sel ovum. Faja'alnahu sami'an basira. Sami'an mendengar dulu baru melihat. Mendengar dulu baru melihat. Saya sebetulnya sudah lama dengar. Ah, saya kalau bertemu dengan jamaah sebenarnya sebetulnya sudah lama dengar tausiah Ustaz. Dari mana? Dari YouTube. Awalnya dengar teman saya lagi sedang buka, saya dengar suara Terus pas saya lihat nggak meyakinkan nggak saya lanjutkan. <laughs> Semuanya berawal dari mendengar, mendengar, mendengar, mendengar. Makanya kalau orang sudah tidak mau mendengar, kiamat sudah terjadi. Tidak lagi mau mendengar. Wa fi Di telinga mereka ada waqra, sumbat sehingga tidak lagi mau mendengar. Ketika hati terkunci, yang pertama kali implikasi dari hati itu adalah mendengar. Khatamallahu ala qulubihim setelah hati wa ala sam'ihim setelah telinga wa ala absarihim masyawah hati terkunci telinga tersumbat mata tertutup komplitlah penderitaan di atas penderitaan sehingga tidak ada lagi azab yang lebih hebat daripada itu maka ketika kita membuat sebuah komunitas komunitasnya apa mau mendengar mustami bagi yang tak mau mendengar silakan out dari komunitas ini ya saya dengarnya pakai earphone Pak Ustaz terserah mau dengar pakai apa, mau pakai alat bantu juga boleh yang penting mau mendengar karena kalau sudah tidak mau mendengar kita berjumpa dengan orang-orang yang tuli yang peka summum bukmun omyum fagum la yaqilun summum bukmun omyum fagum la yarji'un dia tidak akan kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena tidak mau menjadi mustami. Dia tidak akan kembali berakal berpikir. Kenapa? Karena tidak mau menjadi mustami. Maka daftarkanlah diri Anda menjadi peserta mustami. Nomor HP, akun, website, blog. Mustami. Karena kalau sudah tidak mau mustami, inilah yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yazulu qadama abdin Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar Hatta yus'al sampai jadi soal Sampai dia ditanya Apa yang akan ditanya kepada dia An umrihi fima afnah Pertama umur Kemana saja kau habiskan Yang kedua An ilmihi fima amil ilmu sudahkah diamalkan atau belum yang ketiga an mali mimma wa fima anfaqahu hartanya dapatnya dari mana dan dia pakai kemana yang keempat anjismihi anggota tubuh kemana saja dulu dipakai dan ini ada rekamannya ketika rekaman telinga ini diperdengarkan andai kita mati malam ini diperdengarkan rekaman ini coba kau dengarkan bunyi rekaman terakhir tausiah Abdul Somad di Masjid az inilah rekaman yang terakhir betapa bangga kita di hadapan para malaikat tapi berapa banyak orang yang mati dalam keadaan tabrakan yang dia dengar terakhir apa siung racun sama kucing darah <laughs> yang dia dengar terakhir apa lagu India, musik dangdut segala macam. Maju menghadap Allah Subhanahu wa taala karena yang ini mestinya dioptimalkan untuk beribadah kepada Allah tapi tidak berawal dari mustame menjadi orang yang mau mendengar maka ketika kita diberikan Allah Ta'ala taufik Selalu kita menyebut semoga kita mendapatkan taufik. Saya dari Pekanbaru. Ada jamaah datang dari Jawa Barat, datang dari Bandung. Dua arah yang berbeda. Bertemu kami di az maka pertemuan itu disebut dengan taufik. Diambil dari kata wafakai wafiku dua orang yang berbeda arah bertemu di suatu tempat. Ustaz dari mana? Saya ini bukan baru berangkat jam 4 Oh saya nanti berangkat dari Bandung Pak Ustaz Kita ketemu di mana? Ketemu di Azikra Taufik Makanya kita selalu Semoga kita <laughs> mendapatkan Taufik Anaknya nanya Pak ya tadi Papa kasih kata sambutan Semoga kita dapatkan Taufik Taufik itu siapa Pak? Pokoknya ada teman Papa <laughs> Ada keinginan kita Ada keinginan Allah Seringkali keinginan kita dengan keinginan Allah tidak pernah bertemu. Allah maunya kita dengarkan tausiah, kita dengarkan maksiat. Beda tipis antara tausiah dan maksiat. Allah maunya kita dengarkan ceramah, kita dengarkan yang tak tentu arah. Berbeda. Maka ketika bersatu keinginan Allah dengan keinginan kita disebut dengan taufik. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Tapi orang NU tidak lagi mau pakai itu. Ustaz NU kenapa dulu selama semua kita saya udah semua orang udah pakai itu Pak Ustaz. Jadi kami robah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwafiq jalan Allah itu tarik lurus. Wallahul muwafiq semoga Allah mempertemukan kami dengan jalan yang lurus itu yang selalu diminta. Sebetulnya namanya saja beda. Yang satu mengatakan semoga kita mendapatkan taufik. Yang satu mengatakan wallahul muwaffiq ila aqwamin tarik. Semoga Allah mempertemukan keinginan kita dengan keinginan Allah, iradat kita dengan iradat Allah. Sehingga kalau sudah bertemu dan merasakan kenikmatannya, maka dia tidak ingin lepas daripada itu semua. Malam maunya tidur, Allah katakan bangun Qumil layla illa qalila Bangun malam Allah maunya kita tahan makan Tahan minum Tahan mata Tahan telinga Tahan nafsu Tahan bisikan hati Tahan lintasan pikiran Kita maunya makan Minum Ngobrol Tak tentu arah Terlalu kita berbeda jalan dengan kehendak Allah SWT Maka ketika dapat dipersatukan itu Itulah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَدْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَأَمَّا مَنْ خَافَ Siapa yang takut kepada Allah وَنَهَدْ نَفْسَ Dari takutnya itu dia bisa melawan hawa nafsu fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau mundur ke belakang, kenapa dia tidak dapat surga? karena dia tidak menahan. Kenapa dia tidak menahan? Karena dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena tidak mau mendengar. Karena takut itu adalah rasa. Rasa itu letaknya mana? Di hati. Dari mana datang rasa takut? Dari mendengar telinga obrolan orang. Kamu tahu gak? Itu preman loh. Patuhnya besar. Ngomongnya ngeri. Nanti kalau dia datang ngamuk kita bisa kacau ini. Padahal dia belum melihat. Ya begitu dia lihat premannya kecil ternyata tatunya aja yang besar semua informasi berawal dari mendengar duluan maka ketika orang tidak mau menggunakan itu semua berawalnya azab Allah Subhanahu wa taala dari tidak mau mendengar maka tidak ada rasa takut muncul tidak ada rasa melawan hawa nafsu maka tidak mendapatkan surga fa amman khafa maqama rabbih takut setelah takut wa nahan hawa setelah takut kenapa kamu tidak gerakkan badanmu sampai tiga Allahu akbar gatalnya bukan main kenapa tidak kamu takut takut sholat batal kenapa matanya tidak jelalatan takut anda jelalatan matanya Allah Akbar dia tengok Ish bagus sekali dari jelalatan <laughs> Rusak sholat kalau di dalam maka sholat itu disebut takbiratul ihram Diambil dari kata haram Kenapa haram? Minum halal Tapi kalau sudah takbiratul ihram Ngobrol halal Apa kabarmu? Sehat? Gimana kabarnya? Halal Tapi kalau sudah takbiratul ihram <coughs> Allah Berbunyi happy. Ya sebentar lagi sholat <laughs> Haram Batal sholat Begitulah orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datang rasa takutnya itu? Gurunya ngajar. Kamu kalau sudah angkat takbiratul ihram, enggak boleh gerak tiga kali berturut-turut kecuali gerakan itu darurat. Tidak boleh kamu memandang kiblat itu hanya tiga nah. Kamu mesti menghadap ke arah kiblat fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Adapun mata melihat kepada tempat sujud, hatimu hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kamu mesti menjaga Guru Gurunya ngomong begitu maka ketika orang menggunakan potensi pendengarannya itu maka keselamatan dunia keselamatan akhirat semuanya berawal dari itu tapi ketika orang tidak memakai itu walaqad zara'na li jahannam kami sudah isikan neraka jahannam apa isinya kasirun minal jin wal ins isinya dua saja jin dan manusia kenapa mereka masuk lahum qulubun la yafqahuna biha wa mereka punya azan telinga la yasma'una biha mereka tidak mau memakainya untuk mendengar la yasma'una biha mereka tidak mau memakainya untuk mendengar apa yang diperintahkan Allah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya ketika kita pada malam hari ini kenapa Ustadz mau ngomong saya mau ngomong karena adik-adik saya mendengar bapak-bapak yang mungkin Eh, lebih tua dari saya mau mendengar mau mendengar Ustadz pernah ceramah tercepat berapa lama? 5 menit kok cepat betul? orang tak dengar bang, di hall convention hall besar di suatu rumah sakit saya ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terus ngobrol yang belakang sana selfie Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Assalamualaikum Saya eh, turun. Untuk apa kita ceramah orang tak mau dengar? Saya turun panjang, ngojar sampai ke lift, sampai ke parkir. Ada apa Pak Ustaz? Ada apa Pak Ustaz? Saya bacakan satu syair Arab. La tu'alliqul jawahir fi a'naqil khanazir. La tu'alliqul jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan kau gantungkan permata di leher babi. Kasar ini kata-katanya. Saya bukan buat kata-kata. Itu syair Arab. Jangan kau gantungkan permata di leher babi. Karena babi tidak bisa membedakan mana permata asli dan mana imitasi. Dan dia tidak bisa mendengar. Dia hanya maunya nyeruduk aja. Makanya diharamkan babi. Binatang dimakan, makanan berefek kepada perilakunya. Jadi kalau ada orang tidak mau tengok kiri kanan, tidak mau dengar klakson, tidak mau mendengar perintah, pokoknya suhu aja itu mungkin sedikit banyak pernah makan babi. Atau ada unsur-unsur babi dalam makanannya sehingga ber, berpengaruh pada perilakunya. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan dalam satu majelis. Majelis apa? Majelis Mustami orang yang mau mendengar tapi tidak searah saja dalam Islam yang searah itu ustadznya ngomong aja dialog lebih banyak daripada monolog. Dialog lebih banyak. Nabi berdialog, makanya Nabi puji perempuan. Apa kata Nabi? Nikmatin nisa nisaul ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan ansar. Kenapa ya Rasulullah? Li'annahunna la yastahyayna ayyatafaqahna fid din. Karena mereka tidak pernah maju mendalami ilmu agama. Dialog dengan Nabi SAW. Tidak pernah Nabi itu monolog. Satu-satunya monolog cuma satu khutbah Jumat. Itu monolog, tak ada dialog belum pernah Nabi setelah khutbah ada pertanyaan <laughs> semuanya berdialog bukan monolog tadi diawali pukul 9 sekarang pukul 10 pas 60 menit saya di mana mana ceramah 60 menit sesuai dengan isi botol aqua 600 ml nanti yang dapat saya sampaikan apa kesimpulan kajinya kesimpulannya berawal dari mendengar Insya Allah Kalau orang sudah mau mendengar Kalau mau mendengar masuk 10 Insya Allah Keluar 9 masih nyangkut satu yang jadi bahaya itu dulu kan ada pepatah masuk telinga kanan keluar telinga kiri dulu begitu masuk 10 keluar 9 masih nyangkut satu yang sekarang masuk telinga kanan keluar juga dari kanan mental mustahil Makanya ketika kelompok ini ini nama unik luar biasa. Namanya mustami Mustami, orang yang mau mendengar berawal. Nama tidak terlalu muluk tapi tidak pula takabur tapi maknanya dalam. Coba andai nama kelompok Kelompok kalian apa? Imamul Muttaqin wow. <laughs> Masya Allah Tinggi sekali Tapi dia dari titik awal nol Tapi disitulah garis startnya Orang menjadi Imamul Muttaqin Karena dia mau mendengar sampai mati dia tidak. Jibril alaihissalam membawa wahyu yang mendengar wahyu itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik jangan kau gerakkan lidahmu lita'jala bi karena kau ingin cepat-cepat hafal. Nabi mendengar ucapan Jibril. Dengar ya Muhammad, jangan ngomong, dengar. La tuharrik, jangan kau gerakkan lidahmu. Waktu Jibril membacakan ayat itu, Nabi menggerakkan lidahnya. Takut dia lupa. Kata Allah Ta'ala, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkan ayat-ayat itu. Wa qur'anah, kami yang akan membacakannya kepadamu. Jangan kau takut, jangan kau cemas. Nabi mendengar ucapan Jibril. Makanya ayat Quran itu jangan bayangkan melihat. Nabi tidak melihat ayat turun dari atas Jangan bayangkan Quran itu turun lembaran-lembaran dari atas <laughs> seperti uh, wallpaper jatuh dari gedung lantai atas bukan begitu. Karena Quran tidak ditulis di kertas, tapi Quran itu suara, suara Jibril yang mendengar Nabi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin kata Jibril Nabi mendengar, dibacakan oleh Nabi. Nabi manggil sahabat. Sahabat, ada wahyu, kudengar. Apa bunyinya ya Rasulullah? Alif lam mim zalikal kitabula apa yang didengar Nabi dari Jibril itu yang diucapkan Nabi itu yang didengar sahabat itu yang didengar tabiin itu yang didengar tabi tabiin sampailah ke guru ngaji kita sampai ke kita sekarang di situ letak kehebatan Islam dari mana mendengar andai hidup Nabi Muhammad SAW sekarang hidup dia hadir bersama kita, kita bisa ngomong dengan dia. Berkat apa? Berkat mendengar Al-Fatihah. Saya bingung di mana jalan ke az Tiba-tiba ketemu dengan Nabi. Saya tinggal mengatakan, Ihdinas siroto az <laughs> Tunjukkan saya kemana jalan az Karena bahasa itu tidak berubah. Ihdinas siratal mustaqim kata Jibril, ihdinas siratal mustaqim kata Sayyidina Muhammad. SAW Ihdinas suratul mustaqim Kata Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit Ini suratul mustaqim Kata tabi tabi'in Sampai kepada imam kiraat Hafiz an Asim Imam Warsh, Imam Kumbul, Imam Ibnu Kazir, Semuanya mengatakan yang sama Itu tidak ada dalam kitab suci yang lain Sekarang kitab suci sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa HKBP, Huria Kristen, Batak, bahasa Batak. Maka berkatalah Yesus kepada Paulus, biaro Yesus. Terjemahan ke bahasa Sunda, kumaha itu nama. Tapi hari ini kita tetap dengan bahasa kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Mendengar. Itulah kaji kita malam ini. Siapa tadi yang menyampaikan tausiah Ustaz Abdul Somad?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 Tadi saudara kemudian, sekarang saya pulang Karena kalau orang jangan hanya cuma ngomong aja, tak mau mendengar. Makanya saya kalau bulan Ramadan ada tiga malam saya kosong. Ustaz malam ini tahu sudah di mana? Kosong. Ustaz mau kemana? Saya mau mendengar. Jangan cuma ngomong. Hadir saya di masjid, pakai baju kemeja, pakai kuku, nggak pakai peci momen mendengar tentang protokol. Sebelum sholat tarawih kita akan mendengarkan kultum yang pada malam hari ini Alhamdulillah ada bersama kita Al Mukarram Haji yang Somad. Mari kita dengar. Saya mau mendengar datang ke sini, bukan mau menyampaikan. Ya apa-apa sekali-sekali kami mau dengar. Akhirnya nggak jadi benar. <laughs> Itu dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, yang bisa saya jawab yang tidak bisa pending nanti saya sms kan Allah pertanyaan pertama ya. saya ya. awali jadi eh, untuk informasi eh, kawan-kawan semua jadi Pusat Abdul Samad ini sangat luar biasa kita bisa lihat di YouTube atau di media manapun kita kalau bertanya insya Allah beliau layani beliau jawab makanya kita memanfaatkan waktu malam ini jangan bertanya yang biasa jadi yang agak-agak susah sedikit nggak apa-apa yang biasa ditanyakan eh, lewat dulu iya, nah, iya. pertanyaan pertama saya dapat eh, eh, kemarin tadi Ustadz saya kasih contoh pertanyaan seperti ini tadi Ustadz eh, membahas tentang eh, salah satu ayat di surat Al-Kahfi itu wajah talatok nah itu biasa kita dapat di musab itu jadi jadi tandain merah nah, banyak versi masyarakat ini bilang ini bilang ini iya. bilang ini nah, kita pengen tahu dari Ustadz itu maksudnya apa terus harus bagaimana kita dengan ya, saya dulu waktu kecil punya Quran rata-rata Quran kita di kampung cetakan India Pakistan bukan yang Saudi Arabia sekarang itu eh, dari cara sakal pemberian baris yang ada huruf alif bulat di atas itu versi Saudi Arabia sedangkan yang banyak dulu beredar itu sebelum populer dari Saudi Arabia India Pakistan yang merah itu biasanya yang cetakan India Pakistan makanya yang eh, versi Madinah cetakan King Saud itu tak ada merah zaman saya kecil merah. Jadi saya tanya sama orang, ini kenapa merah? Jadi ya, waktu Usman bin Affan dibunuh, pos itu muncrat darah pas kan? Saya nggak tahu nganggur. Saya sedang meninggal, sedang baca Quran, waktu kena pedang, darahnya pos jatuh. Cuman itulah ya lugunya dulu mesti masa darahnya begitu banyak cuman dijual lagi. Setelah lama-lama baru saya dapat jawaban. Ternyata setelah dihitung dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, begitulah telitinya ulama dihitung dihitung hitung hitung lafaz yang pertanyaannya itu itu Allah Kalau nggak percaya itu aja sendiri. <laughs> hitung dari alif lam mim dari al-fatihah bismillahirrahmanirrahim hitung dari sampai tengahnya ulama itu detil luar biasa buka kitab Manahirul irfan atau, atau al-itqan fi ulumil Quran itu mereka sebutkan semua berapa hurufnya, berapa katanya, berapa kalimatnya, berapa ayatnya dengan beberapa versi cara penghitungannya. Maka yang kata pertengahan itu wal of menunjukkan apa? Orang kalau banyak perhatian itu menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Saking cintanya dia pada Quran, dia mikir, kira-kira Quran ini mana bagian tengahnya? Yaitu berapa? ketemu dia pada tengahnya sampai hurufnya mereka itu makanya sebagian ulama tidak membolehkan wanita maaf cakap wanita haid membawa tafsir jalalain kenapa tak boleh mereka hitung tafsir jalalain dengan ayat Quran sama banyak hurufnya sedangkan yang boleh dibawa perempuan yang maaf cakap yang sedang halangan haid itu adalah kalau tafsirnya lebih banyak daripada ayatnya. Makanya tafsir Kementerian Agama boleh dibawa karena tafsirnya lebih tebal. Adapun jalan lain sama banyaknya sampai sedetil itu ulama itu menghitungnya. Nah begitulah lebih kurang. Tapi kalau ada jawaban lain ini merah ini karena ini alasan alasannya Pak oh, Allah. Allah. Ustaz ini mau tanya persoalan dari keadaannya kayak sekarang al ya. Saya itu dulu tidur di luar negeri, hidup di luar negeri cukup lama bersahabat semua orang kafir, bersahabat sama suku bangsa lain-lain, tidak pernah terjerat dalam hati ini kau Cina, kau Batak, kau Lampung, nggak ada. Ya. Bagaimana kita sama. Maka satu rumah kami. Ya. Nah, sekarang setelah saya mengimani atau berusaha mengubah di hijrah ke dalam ini, hmm. berpikir saya dengan sudah berarti saya salah dong dulu. Nah, sekarang timbul lagi Ustaz gara-gara kemarin Ya. kan ikut turun ke lapangan. Gara-gara Ahok, gue kena sebab mata air dari mata Air. Kan ini berarti berhadapan dengan mereka ngajak saya perang gara-gara si Ahok saya korban. Hati menjadi benci. Jadi bagaimana saya membuat jiwa ini? Apakah bisa bisa kutumpahkan itu dengan cara mengikuti surat Al-Baqarah di mana dia menangimu perangilah dia gitu kan kalimatnya. Nah itu bagaimana Ustaz? Dalam Islam itu manusia ini dibagi dua, satu Muslim, satu kafir. Ya. Jin pun dibagi dua. Buka surat Al-Jin juz 29. Wa inna minnal muslimun. Kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang kafir. Jadi jin itu pun dibagi dua. Jin muslim dengan jin kafir. Orang muslim pun dua. Orang manusia pun dua. Muslim dan kafir. Nah, yang kafir tadi dibagi dua lagi. Kafir dibagi dua. Yang satu disebut dengan kafir zim. Diambil dari kata zimmah. Ditanggung nyawanya oleh orang Islam. Zimmah Yang satu lagi disebut dengan kafir harbi Diambil dari kata ha, war, perang Kafir yang boleh diperang. Nah, setelah kita dapat dua beda Kafir zimmi, kafir harbi Apa batasannya? Kapan seorang zimmi bisa berubah menjadi harbi? Yang akan dijelaskan dalam Al-Quran La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid Walam yukhrijukum min diarikum Selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, maka kamu boleh balas dua. Antabarruhum kamu boleh buat baik. waktu qasitu ilaihim bersikap adil. Jika mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman, mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, tidak memerangi, memusuhi kamu, maka kamu boleh balas mereka antabarruhum buat baik waktu situ ilaihim bersikap adil kepada mereka. Dua. Nah, sekarang kita ukur apakah tetangga saya Tong Tai Kim yang Cina itu mengusir saya dari kampung halaman saya atau memusuhi saya. Nampaknya dia secara zahir tidak memusuhi Pak Ustaz. Dia tetap baik, dia tetap terus sebagai tetangga yang sopan, dia tetap lewat rumah apa kabar selamat pagi. Nah, nunahku nunahkumu zahir kita melihat zahirnya. Wallahu yatawalla sarair. Allah lah yang menghitung rahasia yang ada di dalam batinnya. Masalah Cina, banyak juga Cina-Cina itu yang tidak setuju dengan Ahok. Bahkan mereka berjumpa dengan tokoh agama kita mengatakan inilah yang merusak persatuan kita selama ini tak terhitung bapak adik saudara-saudara dapat uh, kiriman berita WA WhatsApp ini Jaya Suprana macam-macam yang banyak tidak setuju yang sesama Cina tidak setuju jadi kita tidak diajarkan dalam Islam sweeping, pukul rata. Abu Jahal jahat, Abu Lahab jahat, Abu Sufyan jahat. Tapi ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah 500 km Nabi menggunakan jasa seorang guide penunjuk jalan kalau dia pakai jalan biasa dia sudah dicegat di tengah jalan karena jalan itu sudah dihadang kafir musyrik. Saat Nabi pindah dari Makkah ke Madinah menggunakan jalur dari tepi belok kiri menelusuri zigzag jalan uh, Laut Merah baru sampai belok kanan ke Madinah yang tahu jalan itu Ibnu Uraiqid Ibnu Uraiqid itu musyrik sama agamanya dengan Abu Jahal Abu Lahab itu menunjukkan Nabi tidak sweeping pukul rata ada yang harbi ada yang zimmi maka dalam konteks DKI atau bahkan sampai ke Pekanbaru Sumatera maka saya tidak dibenarkan menurut hukum Islam satu yang berbuat di sini lalu saya habisi semua lalu saya khutbah Jumat semua toko-toko yang ada dekat masjid ini halal ambillah semuanya Pasal saat itu saya sedang tidak adil begitulah adilnya Islam agama kami agama yang membawa rahmat tapi kami tidak diam kalau kami dizalimi Syekh Ali Jumat Mufti Mesir agama kami agama rahmat bahkan ketika semut-semut yang ada dalam lubang tanah pun tak boleh disakiti La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kalian buang air kecil di dalam lubang tanah. Nggak boleh. La taqta'unna sajaratan. Ketika Nabi melepas pasukan menuju Mu'tah perang, Nabi pidato di depan pasukan. Apa kata Nabi? La taqta'unna sajaratan. Jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan. Jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'a. Jangan bunuh anak kecil sedang menyusui wala syaikhan fania jangan bunuh orang tua rentah itu baru ada kesepakatan Jenewa PBB tidak boleh membunuh wartawan para medis dokter sekarang zaman dulu kalau sudah perang hancurkan rumahnya ratakan dengan tanah ambil anak gadisnya menjadi budak-budak hamba sahaya begitu hukum kejahilian dulu tapi Islam begitu lembutnya kami agama yang membawa rahmat tapi kami tidak diam kalau kami dianiaya mukmin seperti lebah. Kalau dia hinggap tidak ada ranting yang patah. Sampai hari ini belum ada ranting patah gara-gara lebah, kecuali lebahnya tiga truk. yang dia makan adalah nektar, saripati bunga, bersih, suci. Belum pernah kita lihat uh, lebah pakai narkoba aja. yang dia keluarkan bersih, yang dikeluarkannya itu adalah madu tidak pernah mengganggu, yang dimakannya bersih, yang keluar bersih. Tapi dia jangan diganggu. lebahnya mencoba Panah itu lebah, dia akan kejar kita. Masuk kita ke kolam, dia tidak pergi, dia tuh Begitu kepala kita muncul, baru dia mati. <laughs> Itu kemarin lebah itu keluar, bukan main, ramai lebah itu. Hati-hati, lebah kalau sudah mengamuk, sampai presiden pun harus lari patut <laughs> dia dengan lebah itu masalul ini, kama masalul nahli orang beriman seperti depan saya selama di Mesir tinggal di rumah lantai bawah sohibul baitnya di atas di uh, pemukiman dia di atas kami di bawah nama tuan rumahnya Baba Yosef Han agamanya Kristen kok. Kalau kami bayar sewa rumah ke atas, Sabah al khair baba, good morning. Sabah al nur, tafadhal ya abni, kaifa halu? Apa kabar? Bi khair. Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Tapi salib dia besar. deh. <laughs> Sampai suatu hari kami katakan ke Baba Yosef Hana, Baba, ya sekarang tuan-tuan rumah semua menaikkan rumah. Apakah rumah kami juga mau naik? Iya rumah mau saya naikkan kalau rumah ini naik sewanya kami tak sanggup kami mau pindah kami mau cari rumah yang lebih kecil kata dia saya mau operasi karena saya kena kanker cancer sarapan. anak musab di sarapan. saya kena penyakit kanker <coughs> jadi kalian harus naik sewa rumah kalau bapak naikkan sewa rumah kami pindah apa kata dia tidak jadi saya naikkan sewa rumah dan kalian tetap di sini sampai saya tamat saya rumah tangga makanya saya kasihan sekali kalau dia masuk neraka jahanam tapi tidak menjadikan saya menjadi orang yang pluralisme sekuler liberal lalu saya katakan semua masuk neraka kecuali tuan rumah saya karena saya dulu rumah tangga tetap timbangannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sedangkan dia menyebut tiga ilahul ab ilahul ib rohul kudus anak Allah Allah Bapa rohul kudus haleluya Alhamdulillah dia jadi terima karena dia salisu salasa laqad kafara alladziina qalu salisu salasa maka kafirlah orang yang mengatakan salisu salasa tiga dalam satu satu dalam tiga trinitas tadi timah Allah Subhanahu wa taala tapi bahwa saya pernah berdekatan berdampingan bahkan satu atap cuman beda lantai pernah bertahun-tahun dengan non muslim Allah terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, uh, maaf, mungkin pertanyaannya biasa, eh, tapi karena ini pertanyaan titipan, uh, saya akan coba tanyakan dan memang mungkin berbeda dengan kajian malam ini. Uh, saya ingin menanyakan tentang uh, boleh tidak laki-laki itu menikah lagi tanpa pengetahuan istri pertamanya dan uh, apakah dosa laki-laki itu dan istri keduanya begitu? apakah laki-laki itu berdosa dan suami istri keduanya juga berdosa kita Baik. Uh, boleh Terima kasih. Besok pagi saya pulang pesawat jam 13.15 Sampai pekan baru jam 15, jam 3 Lalu kemudian saya kasih tahu istri saya Istriku, aku sudah menikah di Davao Apakah berdosa saya? Tidak Bahkan andai saya katakan ke istri saya, aku sudah menikah di Bogor saya masih cucunya jatah dua lagi. Kecuali saya menikah istri yang kelima itu baru haram. Hmm. Satu, dua, tiga. Fangkihu ma tawalakum nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna dua, bukan satu. Dua, wasulasa tiga, warubah empat. Ayat itu masih koma, belum titik. Fa'in khiftum alla ta'adilu Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil Fawahidah only one. <laughs> Nah, secara fikih, saya jawab secara fikih. Akhirnya ayat yang murni bersih ini dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nikah sana, nikah sana, nikah sana, nikah sana maka banyak perempuan yang maaf mengandung anak-anak perwalian tak jelas pendidikan kacau balau menjadi korban kristenisasi akhirnya pergi ke luar negeri karena tak bisa kerja menjadi TKW bla bla bla bla bla bla maka pemerintah mengeluarkan apa yang disebut dengan ini namanya siasah syariah siasah syariah keputusan pemerintah yang bersifat politis agamis religius untuk mengikat orang keluarlah apa yang disebut dengan KHI bagus dibeli di toko buku KHI kompilasi hukum Islam Indonesia suami pertama tidak boleh menikah lagi tanpa ada persetujuan dari istri pertama suami tidak boleh menikah lagi tanpa ada persetujuan dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama jadi kalau ada niat mau menikah maka mintalah izin dari istri pertama dan tidak akan buat surat. Saya bertanda tangan di bawah ini bahwa saya ikhlas suami saya menikah sekali lagi. Lalu surat itu dibawa ke pengadilan, nanti disahkan oleh hakim. Hakim mengatakan ini sah menurut peradilan agama Republik Indonesia, lalu dibawalah ke kuah. Kuah bisa mengurus NA surat pengantar untuk pernikahan setelah ada surat persetujuan dari istri dokter Ustadz sudah ngurus belum ya <laughs> tapi cara caranya udah saya pelajari Allah beberapa hari ini mungkin juga beberapa ini beberapa kemarin saya merasakan iman itu naik turun saya ingin melawan rasa malas was was gitu Ustaz. Ya. yang tadinya saya semangat kemana-kemana semangat untuk eh, mendirikan sunnah-sunnah Nabi dari sholat malam, ada buku Quran, gitu kan, sholat duha, istighfar, jaga wudhu. Nah, Sekarang-sekarang ini saya merasakan kalau setiap mau mengerjakan sesuatu itu di kayak berat gitu. Jadi aduh bentar aja dulu, gini dulu, gini dulu, terus misalnya gitu. Ya amalan apa gitu Ustaz kasih saran buat saya gitu dia tidak ini lagi Ada satu bab dalam Sahih Muslim, bukan hadis tapi nama bab dalam Sahih Muslim. Al iman iman itu yazid bertambah, wayang terus Yazid bertambah, wayang terus Yazidu bi taati dia bertambah dengan ketaatan. Wayang kusubil maksiati dia akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Jadi caranya biar supaya bertambah, datanglah sahabat menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ya kalau kami sedang duduk dalam satu halakoh ilmu bersama engkau di Masjid Nabawi, rasanya iman kami full, penuh. Tapi begitu kami pulang ke rumah, bersunda gerau dengan istri dan anak-anak, tiba-tiba down. Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum, seandainya kamu bisa eksis seperti itu, tidak turun-turun, la kumul malaikah. Malaikat akan datang turun bersalaman dengan Artinya apa? Artinya orang selevel sahabat Nabi pun imannya tetap di mana itu. Selevel sahabat Nabi, apalagi sahabat soleh. <laughs> nah, kalau Ustaz sendiri yang bisa membuat, apakah Ustaz mengalami juga? Ya, saya manusia biasa. Tak sampai selevel tabi'i, tabi'i, tabi'i, imam mazhab. Manusia biasa. Bagaimana caranya ketika sedang down Ustaz meningkatkannya gimana? Saya ada empat cara. Yang pertama melihat orang sakit. ini kalau ada SMS dari jamaah, Ustaz tolong jenguk jamaah kita sakit, wah oh, itu saya perlu. Banyak orang menganggap kalau nengok orang sakit dia anggap menghibur orang yang sakit. Kalau buat saya enggak. Melihat orang sakit adalah membangkitkan semangat kita. Hai Abdul Somad, kau lihat dia sedang terbujur kaku. Dia akan menghadapi sakaratul maut yang semalamnya sehat walafiat. Kalau Allah cabut, kau kapan kau beramal? Melihat orang sakit, coba besok lusa. Sekali tidak mempan dua kali. Sakitnya cuma sakit wajar, saya tengok sakit yang luar biasa. Dua, melihat orang mati. Jamaah kita Pak Ustadz tadi pagi habis tausia subuh kita berat mobil langsung saya datang ke situ melihat dua orang laki-laki eh, dengan keponakan kita ditabrak panter dari belakang Waktu mengangkat jenazahnya nampak saya pecah. Tak bisa lagi di nampak darah. Darurat apa boleh buat? Lihat, mudah dia. <clears throat> Maka melihat orang mati itu akan bangkit semangat luar biasa. Ustadz ketua masjid kita meninggal segera Ustadz datang Saya pun datang di baru Sampai di tempat pemakaman saya tengok tak ada orang Saya tanya yang gali kubur pak Mana pak? Orang belum datang, Ustaz cepat terlalu cepat datang. <laughs> Ada hikmahnya saya cepat datang. Melihat lubang itu saya punya sinilah kau akan masuk waktu sholat. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah SWT. Ini dua. Lihat orang mati, lihat orang sakit, lihat orang mati. Yang ketiga, lihat orang cacat. Ada orang cacat, lumpuh dari bawah ke bawah, mampir ke rumah saya, tidur di rumah, sholat subuh dia tak bisa ke masjid saya pergi ke masjid pulang dari masjid dia masih tetap berzikir habis zikir baca Quran habis itu tak apa-apa zikirnya sampai terbit <coughs> sampai terbit matahari lama saya menangis menetes air mata aku diberi Allah sesehat ini kenapa aku tak bersyukur dia yang dari lahirnya lumpuh pakai kursi roda pakai kursi roda pakai bisa dia bersyukur sedemikian panjang zikirnya sementara di situ terasa luar biasa itu pukulan luar biasa kuat dia yang cacat kenapa melihat orang buta melihat orang biasa cacat yang ketiga merenung saja masalahnya cepat-cepat datang ke masjid hari Jumat setengah 12 baca surat Al-Kahfi kalau tak sempat malamnya baca surat Yasin duduk sejenak pas lagi orang sunyi sedih mau sama saya ini mau kemana nanti kalau mati yang mau dibawa ini apa lain orang lain caranya tapi saya pribadi dia orang sakit biar orang mati biar orang cacat dan muhasabah itulah Allah cukup istirahat cukup istirahat Alhamdulillah, masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفره والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مسافرا الا وصلته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لا قريبة ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن حضرنا ولمن سبقنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل